artinya hai'ah. uh, eh, memilih bentuk-bentuk atau tata cara atau posisi-posisi yang sesuai. Ba'dun nas al-an qad yakunu yamshi fi sayyarah masalan. Thumma yuridu an yahfad. Qad yahfadhu naw'an ma. Lakin law ta'akhara hifdhuhu faqad isabu binaw'in minad da'af. Sebagian orang sekarang terkadang dia berjalan di atas kendaraan ini sebagai contoh saja masalan thumma yuridu an yahfad kemudian dia ingin untuk menghafal qad yahfad naw'an ma bisa jadi dia menghafal dengan hafalan tertentu lakin lau ta'akhara hifduhu. Artinya dia ketika di mobil, ketika berjalan di atas mobil, dia mampu untuk menghafal dalam bentuk hafalan tertentu. Akan tapi kalau seandainya terlambat hafalannya, artinya ketika dia tidak dalam kondisi tersebut, fakat yusabu binau'in minadaf Kadang bisa jadi dia ditimpa dengan suatu kelemahan dalam menghafal. Maka artinya ketika dia berada dalam satu mobil kendaraan berjalan, ini waktu yang pas. Bentuk yang pas ketika dia eh, atau tata cara yang pas bagi sebagian orang. Tentunya ini hanya sekedar contoh atau misal. Lakin alladhi bagi huwa an yakhtar waktan munasiban wa makanan munasiban wa qadran munasiban wa hayatan munasibatan ini sekedar contoh yang barusan telah di kita sebutkan sekedar contoh, maka yang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang talibul ilm yang ingin menghafal, tentunya dia bisa untuk memilih waktu, tempat, kemampuan, dan posisi yang sesuai. Yaqulu ba'duhum Sebagian mereka berkata al-hifdzu fi halil mashi wa taraddud afdal minal mujalasah. Menghafal dalam keadaan berjalan dan ataraddud artinya taraddud seperti ini. Kenapa orang-orang bingung dikatakan mutaraddid karena dia kondisinya begini, enggak antara mau ini dan itu. Artinya taraddud ini bolak-balik. Nah, seperti ini berjalan ke sana kemari. Sebagian mengatakan menghafal dalam keadaan berjalan sambil bolak-balik. Ini lebih afdal dari mujalasah. Dari kalau dia duduk. Dan ini eh, kalau insya Allah mungkin antum Allah mudahkan untuk kemudian bisa berangkat ke Yaman atau negeri yang lainnya akan kelihatan sekali di beberapa Marokis atau kalau tidak di semua Marokis, beberapa tulap itu cara menghafalnya dengan ini. toaf di masjid. Artinya ya tentunya di sana masjidnya rata-rata besar. Setiap markiz masjidnya besar. Tapi walaupun di masjid yang kecil sebagian misalnya di beberapa tempat, di beberapa manatik seperti itu. Jadi sebagiannya tidak bisa kalau menghafal sambil duduk. Ini posisi yang menurut mereka monoton. Artinya sifat pemandangan ini tidak berubah, gerakan tidak berubah. Mereka lebih lebih mampu menghafal dan ini penting. Artinya silahkan mencoba masing-masing Eh, posisi bagaimana dia lebih mampu untuk menghafal. Entah ketika dia berjalan atau ketika sambil duduk. <clears throat> Sebagian orang merasa kalau dengan jalan dia lebih payah, lebih menguras energi, yang dengan itu hafalannya lambat, tapi sebagiannya itu tidak. Jadi masjid itu salalah menjadi tempat tawaf. Nah ini penting, kita mengetahui eh, atau meng, mampu untuk mengetahui posisi-posisi bagaimana kita itu memiliki hasil yang maksimal ketika menghafal. Tempat, waktu, kemampuan, dan juga posisi entah sambil berjalan, entah sambil duduk, entah e, dalam keadaan sholat, ya, nah, ini penting. Yakulu ba'duhum al-hifdhu fi halil mashi wa taraddud afdal minal mujalasah wa arifu tullaba ilmin yakulun la yumkin an nahfad illa an namshi dhihaban wa iyaban artinya bolak-balik wa ba'duhum yakul law amshi yartajju alayyal hifad. Sebagiannya mengatakan kalau aku berjalan goncang, hafalanku goncang. Nah, sehingga di sini siapa tahu. Artinya masing-masing dari kita ternyata pada hakikatnya sebetulnya mampu untuk menghafal di atas standar kita selama ini menghafal. Tapi ternyata karena dia belum maksimalkan kondisi-kondisi yang ternyata di situ dia mampu untuk menghafal lebih atau belum mengetahui, maka hasil yang diraih atau yang dicapai ya yang mungkin selama ini dia ketahui. Tapi coba, tentunya untuk perkara ilmu eh, tidak perlu untuk kita malu. Allah Subhanahu wa taala salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayy. Al-Hayyun. Artinya yang sebagaimana datang dalam sebuah hadis, artinya eh, yang pemalu, sangat pemalu. Tetapi ketika dalam perkara, perkara al-haq sebagaimana qauluhu ta'ala innallaha la yastahi ayat riba masalan ma ba'udatan fama faukoha. Ketika dalam perkara yang hak menjelaskan suatu permasalahan, ketika seorang ingin mendapatkan suatu cara dalam agama ini, maka dalam perkara agama ini malu ini tidak tidak uh, tidak apa namanya harus disingkirkan. La yunalul ilmu bimada bil kibr wal haya' Ilmu ini tidak bisa didapat dengan sombong dan malu. Sementara Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Al-haya kulluhu khairun. Atau di riwayat yang lain dikatakan, Al-haya layati illa bi khairin. Sehingga, ini, artinya malu itu semuanya bagus. Sesungguhnya rasa malu itu mendatang tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Berarti ini umdah. Rasa malu itu semuanya bagus. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Sehingga kalau ada rasa malu yang mendatangkan keburukan, ini tidak dikatakan malu. Fi hadhil halah la yusamma al-haya hayaan. Limadha li'anna al-haya la ya'ti illa bi khair. Fa yusama bimadha yusama bil khawar. Ini sudah lewat bersama kita. Suatu kondisi yang kita mengira bahwa ini adalah perasaan malu, tetapi dengan malu ini menghambat kebaikan yang datang. Ketika seorang dalam ilmu agama malu, e, malu bertanya atau malu berbuat demi kebaikan agamanya, yang hasilnya kemudian atau memberikan dampak negatif, dampak yang tidak bagus, maka ini pada hakikatnya bukan dinamakan malu. Walaupun dia merasa dirinya malu, tapi ini dengan, di, di, dikatakan dengan al-khawar. Al-khawar atau rasa atau lemah, ajiz. Tidak mampu berbuat kebaikan. Sehingga e, silahkan masing-masing mencoba untuk e, apa namanya mencari pada hai'ah bagaimana posisi yang bagaimana dia mampu untuk menghafal lebih. Wa ba'dun nas yakul la astati an adbat hifdzal Qur'an illa wa ana agum aw wa ana aqumu fi wasatil lail. Nah ini juga. Dan sebagiannya berkata saya tidak mampu untuk me, me memutkinkan hafalan Quran kecuali kalau anak uh, melakukan qiyamul lail. Wa abda bil wa abda'u fil hifad. Atau nggak harus qiyamul lail tapi dia di malam hari bangun untuk kemudian menghafal. Amma fin nahar fala yatayassar li. Adapun di siang hari tidak bisa, tidak mampu aku untuk menghafal. Fa anta ya talibal ilm. La tuqallid Zaidan wal Amran. Faqad yakunu Zaidun yunasibuhu al-hifdhu wa huwa jalis. Nah ini penting. Aw wa huwa yamshi aw wa huwa yamshi. Wa qad tuhawil an tuhaqiyahu lakin la yatayassar laka hadha. Ini penting. Maka engkau wahai talibul ilm jangan membebek Zaid atau Amran atau Fulan atau Alan. Karena sungguhnya Zaid mungkin yang cocok bagi dia, yang lebih pas bagi dalam menghafal, itu dalam keadaan dia duduk. Atau dalam keadaan dia berjalan. Dan engkau berusaha untuk menirunya. Muhaka artinya di sini dari hikayat berusaha betul-betul menirunya muhaka berusaha untuk menirunya tetapi enggak mampu Artinya tidak sesuai. Wa halin fandur ilama yanfa'uk. Waddabitu anta. Maka ala kulli hal lihatlah apa yang paling bermanfaat yang memberikan manfaat terhadap dirimu. Entah dalam kondisi bagaimana, entah dalam waktu yang bagaimana, entah dalam di tempat yang bagaimana atau di mana, atau kemampuan menghafalnya seberapa banyak. Ini yang terpenting. Wadabit fidalik dan tolak ukurnya itu anta. Di sini penting. Artinya, mana yang lebih pas bagi kita, maka masing-masing dari kita dituntut untuk mampu mencari atau menemukan waktu atau tempat atau hai'ah, atau kemampuan yang paling sesuai dengan dirinya. Sehingga diharapkan dia mendapatkan hasil yang maksimal walaupun dengan waktu yang singkat. Sebagaimana yang telah lewat, sebagian orang luar biasa kesibukannya, tetapi subhanallah hafalannya bisa menghasilkan enam hasil yang luar biasa. Di sini disebutkan uh, sebuah syair fikal khisam wa antal khasmu wal hakamu. Artinya dalam dirimu ada ada ada khisam, ada ada per apa ini? sama khusumah. Artinya bukan per, sekedar permusuhan, artinya pertentangan. Bisa jadi engkau adalah orang yang melawan, ada musuhmu, atau menjadi penengah. Sehingga di sini diri kita yang menentukan. Tentunya di sini boleh seseorang untuk kemudian istisyar, musyawarah, meminta nasihat, bertanya bagaimana. Tapi yang penting di sini adalah tiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Jangan kemudian kita meniru persis fulan. Belum tentu kondisi fulan sama dengan kita. Kemampuan dia sama dengan kita. Sehingga kita dalam permasalahan ini jangan terus kemudian e, membebek buta atau mengikuti seperti itu. E, gimana ayatnya? Ala Arab eh, kefal ayah ala nafsihi basira. Gimana ayatnya? Wa innal insana ala ala nafsihi basira. Nah, Al-muhim di sini masing-masing orang kadang bisa lebih mengetahui dirinya mana yang lebih pas bagi dia, entah itu posisi atau tempat atau nam waktu. araf tamin nafsi ka an nadali ka an li nafsik fafal. Kalau engkau mengetahui bahwa yang demikian itu lebih bermanfaat bagi dirimu, maka lakukan. Yaqulu ba'du a'immatis syafi'iyah al qiraatul aliyah lil hifdi wal qiraatul khafiyah lil faham. Wahada sahih. Anak mendapati salah seorang uh, eh, aba. Artinya di sini dikatakan sebagian a'immah syafi'iyah membaca dengan suara lantang itu untuk hafalan dan membaca ini berlaku bukan hanya pada Quran tapi pada perkara yang lainnya, matan atau kitab atau yang lainnya atau syarah. Wal qiraah al khafiyah lil faham. Kalau membaca dengan suara yang pelan ini untuk memahami. Ketika kita membaca suatu kitab atau suatu syarah ini yang paling pas adalah dengan membaca secara uh, sir, secara pelan. Tapi kalau mau menghafal, itu dengan suara yang lantang. Anda mendapati salah seorang dari orang asing di Yaman, bagaimana dia pertama kali datang, itu bahasa Arabnya luar biasa. Artinya luar biasa tidak ada. Artinya bisa dikatakan siver atau mendekati sifar. Artinya eh, tidak menguasai sama sekali, nol. Tapi dia memiliki usrub ketika dia belajar eh, seluruh Ketika anak tanya, bagaimana eh, engkau apa namanya belajar selama ini? Dia mengatakan anak di rumah membaca secara lantang sendirian seolah-olah anak orang gila. Anak tidak peduli dengan kondisi ini. Dan hasilnya luar biasa. Dalam setahun, dia berusaha untuk menghafal kitab satu Durusulughah menghasilkan lisannya ini lemes. Kalau mau bahasa Arab menghafal bagus itu baca dengan suara yang keras. Hada mujarab. Di sini katakan wahada mujarab. fainal Fa innal insan idza arada an yahfad thumma qara'a bi sautin 'alin wa raddada qad yakunu anfa'alahu. Tentunya ini berlaku bagi sebagian manusia ya. Tapi e, artinya sekarang kita berusaha mengetahui ternyata di situ ada asalib, ada turuk, ada metode-metode, ada cara-cara yang banyak ternyata. Dalam menghafal, dalam memahami, yang dengan pengetahuan kita ini, tentunya membuka wawasan kita, siapa tahu ternyata selama ini, metode kita, uslub kita, atau torikoh kita, itu ternyata kurang bagi bagi kita. Ternyata mungkin uslub yang lainnya ternyata lebih bermanfaat. Nah ini. Hada mujarab fa innal insan karena sungguhnya seseorang apabila hendak, hendak menghafal kemudian membaca dengan suara yang keras dan mengulang-ulang terus qad yakunu anfa'lahu bisa jadi yang perkara yang seperti ini lebih bermanfaat bagi dia lakin in kunta tara min nafsika an hadza la yanfa'uk aw yu'akhir hifdzaka fasluk ma tarahu ansab lakaka masabaqa takriru dzalik Artinya di sini, tapi apabila engkau melihat di dirimu, melihat dirimu, bahwa yang seperti ini kurang bermanfaat, atau membuat lambat hafalan, maka ya tempuh cara yang engkau pandang lebih bermanfaat atau lebih pas bagi dirimu. Sebagaimana telah lewat pembahasan ini. kamasa bakota takri dhalik. Tapi ala kulihal, di sini kita mengetahui memiliki wawasan yang lebih bahwa ternyata cara itu bukan hanya satu. Banyak cara. Kullu turuk tu tuaddi ila Roma. Banyak banyak jalan menuju Roma. Artinya jangan Roma ya, kita nggak peduli dengan orang-orang kufar. Banyak jalan menuju ah, terserahlah kemana. Yang penting kesuksesan itu tidak diraih dengan satu jalan saja. Sebagaimana al-haq masdaruhu wahid. Al-haq itu sumbernya satu. Tetapi al-haq itu sendiri yashmul asya' Abu Abu-abul khair itu banyak. Jannah itu banyak, artinya cara jalan menuju jannah itu banyak. Sumbernya satu, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi banyak seseorang ketika merasa lemah dalam puasa, dia bisa pintu-pintu yang lain dalam kebaikan. kia mulai Dia merasa dirinya mampu kia mulai lebih daripada puasa. Ya Yarhamukallah. Dinasihatkan juga oleh para ulama dan ini dilakukan oleh sebagian salaf Ibnu Mas'ud ketika merasa dirinya lemah, ketika dia berpuasa dirinya lemah untuk kemudian dia mengajar atau tolak tolabul ilmu, Maka dia meninggalkan puasa ini. Artinya di sini saran tuntut untuk mampu menilai. Artinya ibadah, saum ini ibadah yang luar biasa. Tetapi kita melihat mana yang lebih maslahahnya ini lebih besar ketika kita melakukannya, ketika dihadapkan pada dua maslahat yang saling bertolak belakang mana yang lebih bisa menghasilkan. Ketika seorang merasa dengan dengan e, misalnya ibadah lain, qiyamul lail dalam waktu yang panjang di sepertiga malam terakhir, pada badal ini waktu yang barokah. Dengan itu dia kemudian di waktu fajar yang dimana Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda tentang permulaan waktu fajar ini, permulaan di siang hari, buri kali umat fi bukuriha. Diberi barokah pada umatku ini di awal an-nahar, pertama hari. Sehingga dilihat kalau bila tidak mampu untuk kiamulil di pertengahan atau di sepertiga hari ter malam terakhir, silahkan untuk kiamulil di awal malam. Seorang merasa lemah dalam puasa, salat, merasa lemah dalam qiyamul lail, cukup sedikit satu rokat atau tiga rokat, sodakoh, Misalnya dia memiliki mal. Atau tidak mampu sodakoh, dia berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Atau dia memiliki fawaid, memberikan kepada saudaranya. Artinya abu abul khair kasirah. Pintu-pintu kebaikan itu banyak seseorang untuk masuk ke dalam jannah dengan sekedar dia memiliki adab, memiliki akhlak, ini bisa mengantarkan dia untuk masuk ke jannah pula. Tidak artinya rahmatullah wasiah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabbil jannah liman hasuna khuluquh." Ana atau aku kata Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menjadi pemimpin di dalam sebuah rumah di pertengahan jannah bagi barang siapa yang hasuna khuluquh, yang akhlaknya baik. Kita mengetahui bagaimana seorang perempuan yang dikhabarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah fulana takumul lail wa tasum wa tu'dhi jaraha." Fulana, perempuan itu luar biasa ibadahnya. Jangankan yang wajib, qiyamul lail, saum, nawafil, tapi tu'dhi jaraha, tapi menyakiti tetangganya. Katanya Rasulullah alaihi salatu wasallam, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan perempuan seperti ini. Walaupun dia nawafil yang banyak. Tapi dia menyakiti. Sementara fulana, ya Rasulullah fulana. Disebutkan cuma uh, salawatil khams. Di, artinya dia sekedar menaikkan yang wajib saja. Tidak disebutkan dia ibadahnya luar biasa. Tapi hiya latu'zi Maka oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dikatakan apa? hiya fil jannah. Artinya dengan sekedar kita tidak menyakiti, kita tidak dituntut untuk berbuat. Sekedar kita kaful ada, menahan gangguan dari orang lain, ini bisa mengantarkan kita kepada al-jannah. Artinya abu-abul khair banyak. Cara-cara untuk mendapatkan kebaikan banyak. Tidak terbatas pada satu cara dan satu metode. Sehingga seorang dituntut untuk bisa mengetahui pintu-pintu mana yang dia mampu, yang di situ dia kemudian memaksimalkan potensinya, dan pintu-pintu mana yang dia merasa kurang. Artinya bukan kemudian kita tidak mau berusaha, silahkan berusaha, tapi pintu yang dia merasa lebih, maka itu dimaksimalkan. Begitu pula dalam masalah menghafal, atau membaca, atau memahami. Nah, Qala al-muallif rahimahullahu taala al-khamis perkara yang kerim, yang kelima adalah tajzu'atul mahfuz. Artinya me, me, apa menjadi hafalannya itu entah itu matan atau itu Al-Qur'an di di di dibagi-bagi Wahada ya'udu lima sabak al-kalam anhu. Dan perkara ini sebetulnya artinya kita dalam memiliki hafalan ini dibagi. Artinya di jangan kemudian pukul rata semuanya, tapi dibagi-bagi. Dan perkara ini sebetulnya pada hakikatnya kembali kepada pembicaraan yang telah lalu. Juzi al-matnu idza kana tawilan, maka sebuah matan kita ingin menghafal sebuah matan usul salasa atau kemudian kita butawih atau yang lainnya, itu dibagi. Kalau memang itu panjang, dibagi. Kita ada target sekarang segini, besok segini, ada target seminggu kita menghafal sekian lembar. Bal hatta laukan al-matnu kosiran, Bal bahkan walaupun matan itu kecil, atau sedikit bagilah hatta yakunal hifdzu asbat warasah Karena dengan dibagi ini maka hafalan itu lebih asbat, lebih kokoh dan lebih rusuh, lebih menempel. Famasalan idza arata an tahfad matnan fil fiqh thumma ra'aita anna al-muallifa qad ja'ala lit-tahara arba'ata astur Wa ja'ala li salati asyrata astur fabda bi tajzu'ati hadzal mahfud fa arba'atu astur fit taharah qad tashul 'alaik lakin mu'allif qad ja'ala li salat asyra astur. Taib. Maka contohnya adalah jika engkau menginginkan suatu hafalan matan masalan di dalam fikih. Kemudian kau melihat bahwa penulis kitab ini atau matan ini menjadikan kitab taharah menjadi empat satar apa paragraf matan ya. Astor ini jamaknya satar. E, eh, satu apa ini? Paragraf ya. Satu baris. Nah, paragraf. Ini paragraf. Satu baris itu satu paragraf, bukan? Al-muhim satar itu satu baris. Misalnya kalau misalnya kita butuh hari itu empat, empat baris, dan kemudian kita busola itu ada 10 baris, maka mulailah membagi hafalan ini yang dimana empat baris dalam toharah tadi itu mungkin mudah bagi engkau. Lakin mu'allif qad ja'ala lis-salah asyratu astur wa hifdhuha kamilah qad yashuk 'alaik. Yang toharah mungkin gampang empat baris, tapi kita busola 10, 10 baris maka mau menghafalnya secara menyeluruh qad yasyuk alaik. Terkadang berat. Idan fa'alaika antu tujazzi'aha. Maka wajib bagimu untuk membagi. Wala takul sa'ahfad faslan kamilan. Janganlah kau mengatakan aku mau menghafal seluruh fasal ini seluruhnya. Fakat yakunu hadzal faslu at-tawil la yatayassar laka hifdhuhu kama tayassar alladhi qablah. Bisa jadi pasal ini tidak ter, tidak mudah bagi kamu untuk menghafal secara menyeluruh bagaimana mungkin pasal yang sebelumnya gampang al-muhim annaka kullama jazza'ta al-hifad di sini salah ada yang sakot di sini al-muhim annaka kullama jazza'ta al-hifad karena dzalika atas seperti itu takdirnya wallahu alam Al-muhim maksud di sini adalah setiap engkau membagi hafalan ini, maka ini lebih bermanfaat bagimu. Sehingga ini penting. Ketika seorang ingin mulai menghafal, dia ada target. Dibagi hafalan ini. Quran 30 juz. Ya tentunya anak kurang tahu artinya program di sini, tapi masing-masing silahkan mengikuti jadwal yang ada di mahat ini. Tapi mungkin di sisi lain, dia memiliki pembagian tersendiri yang itu membantu dia, ini bagus. Quran ada 30 juz, setiap juznya ada berapa hizab? Ada berapa hizab? Satu juz berapa hizab? Hah? Berapa? Delapan. Satu juz ada delapan hizab. Yakin? Delapan hizab atau dua hizab? Coba dibuka mushafnya. Satu jus itu dua hizab. Satu jus itu dua hizab. Artinya hizab yang ada sekarang kita ini ya. Di mushaf ini. Pertama biasanya rubuk, kemudian nisful hizab. salah satu arba, hizab wahid. Ini biasanya hizab wahid ini setengah jus Atau lima lima aurak, eh, lima lembar. Jadi satu juz biasanya rata-rata dua hizb. Nah, ini dibagi. Ada target dalam setahun berapa. Ini penting. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala As-sadis wahid an-nuskhata allati tahfad minha. Nah, ini terutama akan tampak sekali pengaruhnya kepada seorang yang hafalannya secara secara wallah alam mana melihat secara keumuman orang Indonesia itu sangat berpengaruh hafalan dia tempat bukan karena mendengar. Artinya di sini disuruh untuk menyeragamkan, menjadikan satu nuskhah yang kita menghafal. Mushaf kita jangan ganti-ganti, terutama kalau mushafnya ada beberapa cetakan yang berbeda tempatnya. Kadang suatu ayat, akhir ayat di nuskha ini di, di, di bawah halaman, sementara di nuskha atau dicetakan yang lain di pertengahan halaman. Ini membuat rancu hafalan. Lianna rasma yantabiku fi dhihni. Karena rasm, e, bentuk atau tulisan atau gambar, itu bisa bisa melekat atau yantobik apa diposisikan dalam dalam dalam dalam otak fidhhan dalam pikiran farasmul ahruf wa bid'u safha wa nihayatu safha nah ini maka jangan sampai kita menghafal dengan Al-Qur'an terutama yang cetakannya berbeda yang pertama, kalau bisa diusahakan, kita memiliki Al-Quran itu cuma satu untuk menghafal ya. Al-Quran kecil dan besar ini mempengaruhi apa faktor psikologis dalam dalam hat mental. Ketika kita menghafal, itu kadang mempengaruhi. Walaupun sama-sama, tapi kecil dan besar ini seolah-olah membuat banyak atau sedikitnya hafalan. Antum ketika menghafal, Quran atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ketika melihat eh, anak pernah punya pengalaman Sahih Bukhari dalam satu jilid itu seolah-olah lebih sedikit matennya. Padahal sama-sama Sahih Bukhari. Ketika dibandingkan ada Sahih Bukhari matennya itu tiga jilid. Seolah-olah satu hadis karena tiga jilid ini berarti tulisannya lebih besar-besar, lebih memakan memakan halaman. Seolah-olah lebih banyak. Padahal sama, tetapi inilah artinya manusia e, seperti itu tabiatnya. Sehingga kalau bisa kita menghafal, itu memakai satu kitab saja, memakai satu cetakan, jangan berubah-ubah. Ma'atakarruril kira'ah fin nuskhah, maka semua ini huruf atau permulaan dari eh, halaman atau akhir halaman, semuanya ini bersamaan dengan pengulangan al-qiraah di dalam cetakan tersebut, natijatuhu rusukhu dzalika fi dhihnik. Maka kalau kita tidak berubah-ubah, bahkan warna kertas itu mempengaruhi. Ketika seorang menghafal dengan kitab yang satu, warna kuning misalnya, Al-Qur'annya berwarna kuning, kemudian dia berubah memakai Al-Quran yang lain, walaupun cetakan sama, peletakan huruf sama, peletakan ayat sama, tapi dengan warna yang berbeda, warna putih misalnya, ini bisa merubah apa yang selama ini telah ter tercetak di dalam pikiran atau dalam hati. Kebiasaan kita dengan warna kuning kemudian warna putih ini bisa merubah, me, tidak membuat rusuh, hafalan. Ini memiliki pengaruh. Sehingga di sini nasihat dan ini anak juga mendengar dari sebagian ulama ketika anak di Yaman bahwa ketika seorang e, ingin menghafal maka dia jangan merubah-rubah kitab yang dia akan hafal, termasuk Al-Qur'an atau matan atau yang lainnya. Nah, Natijatu hurusuhu dzalika fi dzihnika hatta tasiru ka'annaka tandur fiha inda qira'atik 'inda kiraatika laha. Sampai seolah-olah engkau ini kalau sudah rusuh seolah-olah engkau melihat di situ ketika membaca bahwa ini sudah seperti itu, artinya sudah terbentuk. Pola dalam halaman yang seperti ini satu tidak berubah-ubah ini akhirnya terbentuk di dalam di dalam hati atau dalam otak atau dalam akal kita. Berbeda kalau kemudian kita membaca kitab eh, dengan kitab ini kemudian apalagi mungkin sebagiannya sekarang membaca melalui apa? jawal apa atau jawal dzaki apa ini? smartphone. Ada sekarang program bisa membaca Al-Qur'an. Artinya tidak salah, tapi kalau mau menghafal, nah ini. Sekarang kita marhalah ini adalah kaifatahfat. Nah ini, marhalah menghafal jangan pakai seperti ini. Artinya bukan berarti itu tidak boleh atau tidak bagus. Bagus itu luar biasa, membantu seorang. Tapi bagi siapa itu? Kan seperti itu. Sekarang kita dalam marhalah bagaimana kita mau menghafal dengan hasil yang maksimal. Maka jangan pakai cara seperti itu. Nah, lakin ida ikhtalafatin nusah wabi khasah apabila berbeda-beda cetakan terkhusus ida ikhtalafat Naam, idza ikhtalafa tartibul astur wal kalimat terkhusus kalau berbeda urutan garisnya itu atau kalimat-kalimatnya fa inna hadza qad yuakhir hifdzaka. Maka seperti ini bisa jadi akan mengakhirkan hafalan kita. Wa hadzal amrun aw hadzal amru mujarrab fil masahif wa sahih. Ana merasakan sendiri ini. Di mushaf kalau berbeda sudah. Ini untuk kemudian di muraja tempat ini mempengaruhi. Kita biasa memakai suatu mushaf ayat ini tempatnya di halaman terakhir atau di paling bawah suatu kertas. Tapi ternyata di, mus, di cetakan yang lain dia agak naik. Ada cetakan Madinah eh, yang terbitan eh, Mamlakah Saudi ya. Yang cetakan lama berbeda dengan cetakan baru. Hati-hati. Kalau mau ingin ganti mushaf, cari yang cetakan lama, kalaupun harus ganti mushaf. Kalau dia sudah terbiasa dengan cetakan lama, cetakan baru ini berbeda tempatnya dengan cetakan yang lama. Tempatnya ada sedikit perbedaan. Nah, tentunya ini bagi orang yang memang metode menghafalnya dengan melihat. Ada sebagian yang metode menghafalnya itu dengan mendengar. Ini ada pula karena anak jumpai di, di, di Yaman sebagian dari imam masjid. Dia dia dahulunya salah satu dari mereka, dahulunya belajar, bukan belajar. Dia bekerja di Saudi sebagai tukang masak dua tahun, tapi tiap hari mendengar Al-Quran. Selesai hafal Quran. Sekedar mendengar ini. Dua tahun. Artinya dia sambil bekerja, uh, dia setel Al-Quran. Ini dua tahun hafal. Artinya ya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi kita tidak putus asa, artinya kemampuan berbeda, tetapi ada uslub juga yang lain yang membantu kita. Yang penting kita tahu cara menggali kemampuan kita ini pada yang uslub bagaimana. Pada waktu yang bagaimana, ini penting. Pemasalan al-masahif al-muwajjahah allati tantahi fiha kullu safhah bi ayah maka contohnya musaf-musaf yang yang di eh, dihadapkan, artinya yang ditampilkan, yang berakhir di situ setiap halaman dengan suatu ayat. Idza hafizal insanu 'alaiha kalau seorang seseorang menghafal dengan memakai mushaf ini misalnya, yakhtalif dzalika fi malau adkhala mushafan akhar fi asnai hifzihi. Maka akan berbeda hasilnya ketika kalau dia memakai suatu mushaf dengan cetakan tertentu, kemudian di pertengahan hafalan belum selesai hafalan Quran, kemudian memakai memasukkan mushaf yang lain. Yang ghair muwajah, artinya tidak di dia tidak diberi pengarahan, artinya tidak diarahkan untuk memakai Al-Quran ini, nah ini berbeda. Wahada mujarrab fakullama kanatin nuskha wahidatan kullama kanal al arsakh wa asbat. Nah ini. Maka setiap maka apabila setiap nuskhah uh, e, kullama kanat nuskhah wahidah apabila kita bisa menjadikan nuskhah ini satu saja tidak berubah-ubah maka hafalan dan hasil ini akan lebih rusuh dan lebih eh, sabit, lebih kokoh. Nah, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini eh, pembahasan kita. Kita akan lanjutkan mungkin pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa